Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, 'azza wa jazakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah terakhir kita ambil adalah hadis yang keempat yang semuanya sudah na'am barakallahu fikum disetorkan dan sudah dihafal na'am barakallahu fikum sekarang kita akan masuki hadis yang kelima yang mana hadis yang kelima ini hadis yang sangat mulia barakallahu fikum yang tentunya kita semuanya hampir sering mendengar dan bahkan sudah menghafalnya. Hadis ini dikenal dengan barometer atau ukuran di dalam amalan dohir. Karena amalan kita diukur dengan dua ukuran. Amalan yang dohir diukur dengan hadis yang akan kita baca nanti dan amalan yang batin diukur dengan hadis yang sudah kita lewati pada hadis yang pertama. Jadi innamal a'malu binniyat, hadis pertama yang sudah kita hafal itu, itu adalah ukuran untuk amalan batin. Paham ya? Jadi semuanya tergantung dengan niatnya. Niat amalan apa? Batin, amalan tersembunyi. Orang nggak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ukuran amalan zahir hadis yang akan kita baca nanti hadis yang sangat mulia man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Sangat mudah dan bisa dikatakan semuanya sudah pernah menghafalnya. Barang siapa yang beramal yang sebuah amalan yang tidak ada landasannya, tidak ada syariatnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Amalan apa itu? dohir. Jadi amalan dohir yang kita amalkan upayakan ada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama amalan ibadah. Untuk masalah niatnya amalan batin tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu kembali pada hadis yang sudah kita lewati, hadis yang pertama, innamal a'malu bin niat Mahfum insyaallah. Jadi amalan kita, amalan ibadah, na barakallahu fikum memiliki dua ukuran atau dua timbangan. Timbangan amalan zahir, hadis yang akan kita baca nanti ini. Paham ya? timbangan amalan batin sudah kita lewati pada hadis yang pertama. Itu ingat-ingat insyaallah ya. Memiliki berapa timbangan berarti? Dua timbangan. Timbangan untuk amalan zahir dan timbangan untuk amalan batin. Timbangan untuk amalan batin innamal a'malu binniyat. Insyaallah mafhum? am karena semua amalan tergantung dengan niatnya. Timbangan amalan zahir man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Paham ya? Jadi kalau orang tidak ikhlas, antum ikhlas kan niatnya? Sudah ikhlas misalkan, dicek lagi. Amalan dohir yang dia lakukan amalan mencocoki sunnah Rasulullah atau tidak? Mencocoki syariat atau enggak? Kalau enggak, tinggalkan. Karena amalan mardu tertolak. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Qala insyaallah taala hadis yang pertama sampai hadis yang keempat diulang-ulang terus ya walaupun enggak disuruh diulang-ulang waktu yang luang pun dipakai untuk murajaah arba'in tersebut. Karena hadis itu bisa dikatakan pondasi. Jadi antum sebelum menghafal hadis-hadis yang lain itu biasanya diurutkan. Hadis arba'in itu yang jumlahnya sekitar 42 hadis atau di dalam kumpulan yang yang lain disempurnakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab menjadi 50 hadis. Itu hadis yang mudah. Jadi upayakan empat yang sudah dihafal itu jangan cuma dihafal atau setorkan saja jangan. Paham ya? Tapi dihafal diulang-ulang terus. Man hafidhal hadis qawiyat hujjatuh. Ingat-ingat ya. Barang siapa yang hafal hadis akan kuat hujahnya, akan kuat argumennya. Mahfum insyaallah diulang-ulang. Waktu yang luang, waktu yang kosong dipakai murojaah kalau enggak Al-Qur'an, hadis atau yang semisalnya. Intinya jangan sampai terluputkan barakallahu fikum. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Siapa namanya Imam Nawawi tadi? Naam. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Dihafal ini insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Al-haditsul khamisu hadis yang kelima. Naam, an ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Dari hadisnya ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah. Ingat-ingat, Aisyah radhiyallahu anha sahabiyatun jalilatun. Naam, beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Beliau adalah istri yang paling beliau cintai. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau adalah istri yang Rasulullah nikahi dalam keadaan masih gadis. Semuanya istri-istri beliau, beliau nikahi dalam keadaan janda. Namun Aisyah ummul mukminin dinikahi dalam keadaan masih gadis. Rasulullah menikahinya ketika umur usia 6 tahun. Duhulnya ketika usia 9 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam keadaan seperti itu Allah Subhanahu wa taala takdirkan beliau Aisyah ummul mukminin tidak memiliki keturunan. Mafhum insyaallah. Adapun keturunan-keturunan Rasulullah sumbernya dari dua. Naam, pertama dari Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, kedua dari hadiana barakallahu fikum seorang wanita yang dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Maria al-Qibtiyah. Paham ya? Nam dua tersebut yang Allah taala takdirkan memiliki keturunan. Itu pun apa? ada yang meninggal sebelum besarnya di antara anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang ma'ruf, yang masyhur disebutkan dalam kitab-kitab sirah dan yang semisalnya anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan siapa saja antum? Siapa? Fatimah. Ummu Kulsum. Zainab. Ada Zainab? Tidak ada. Antum lagi? Istri Osman siapa? Pokoknya, terus Fatimah, Ummu Kulsum, Ruqayyah, terus Ibrahim, terus Al-Qasim, terus Hah? Abdullah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Jangan sampai terlupakan itu semuanya bisa dilihat dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Jadi Aisyah ummul mukminin Ummi Abdullah, beliau nam ditinjau dari ilmu dan juga keutamaannya lebih afdal daripada Khadijah binti Khuwailid dari si ilmu. Paham ya? Adapun dari si perjuangan, pengorbanan di awal-awal nah barakallahu fikum dakwah agama Islam Khadijah binti Khuwailid yang lebih afdal. Paham maksudnya? Khadijah bintu Khuwailid istri Rasulullah itu dengan Aisyah ummul mukminin ditinjau dari awal-awal perjuangan agama Islam mulai dari membantu Rasulullah, menenangkan Rasulullah ketika awal kali menerima wahyu, maka yang paling utama adalah Khadijah bintu Khuwailid. Adapun dari sisi ilmu, dari sisi ilmu barakallahu fikum Aisyah lebih afdal daripada Khadijah bintu Khuwailid karena Aisyah ummul mukminin termasuk salah satu sahabat Nah, barakallahu fikum yang paling banyak meriwayatkan hadis. Paham ya? Nah, barakallahu fikum pantunnya apa? Langsung ke situ. Di awal itu loh. Antum. Na'am barakallahu fikum. Ahsan. Al-muqsiruna fi riwayatil athar. Orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah tanya li Ibnu Umar, Abu Hurairah kemudian Umar. Wa Anasun, Anas bin Malik. Wal habru atau wal bahru sama, karena terkadang di dalam nusah yang lain wal bahru sama. Wal habru siapa habru? Abdullah Ibnu Abbas. Wa Anasun wal habru kal Khudri dan juga Abu Sa'id al-Khudri. Wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Jabir bin Abdullah dan Aisyah mukminin. Paham? Nah, pantun ini upayakan sudah melekat karena sering terulang-ulang. Al-muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tayali Ibn Umar wa Anasun wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. paham insyaallah? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa raddun. Perhatikan baik-baik biar nanti tahu artinya juga karena menghafal itu upayakan sudah tahu artinya juga jangan cuma menghafal Arabnya artinya enggak tahu jangan. Karena antum sekarang hidup di negara Indonesia. Paham ya? Mau tidak mau hafal Arabnya nerjemahkan juga agar orang faham, Paham ya? Berbeda kalau antum misalkan di Arab sana dakwahnya pakai bahasa Arab. Paham ya? Kalau di Indonesia antum belajar bahasa Arab bagus, Cuman Indonesianya jangan juga terlupakan karena antum dituntut nerjemahkan. Jangan tanya apa itu ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbul yarda min al wal a'mal adh-dhahir Artinya apa? Enggak tahu. Paham ya? Kurang. Kurang. Sempurnakan barakallahu fikum. Sempurnakan karena na'am biar orang itu paham juga. Biar orang itu yang dengar juga faham barakallahu fikum. Nah, kita perhatikan baik-baik. Man ahdatsa fi amrina hadza Waalaikumsalam. Ma minhu fa waraddun. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Ini muttafaqun alaih. Hadis ini Lafadz yang ini muttafaqun alaih. Man ahdatsa fi amrina Malay malaysia minhu fa Barang siapa yang membuat perkara baru, mengadang adakan perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada dasarannya darinya, tidak ada syariatnya darinya, maka apa? raddun ay mardudun. Amalan tersebut tertolak. Yang membuat perkara baru dalam agama Rasulullah SAW agama Islam maksudnya. Kemudian tidak ada landasannya, tidak ada dasarannya, tidak ada syariatnya dari Rasulullah, maka amalan tersebut apa? Tertolak. Naam, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin perhatikan baik-baik ini, di dalam riwayat Muslim Di kita lafaznya ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ini riwayat Muslim. Lafaz yang ini rawahu Muslim. Yang muttafaqun alaih man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Yang rawahu Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Semakna juga. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada syariatnya dari kami, maka amalan tersebut raddun ay mardudun. Mafhum insyaallah? Na'am barakallahu fikum. Ini hadisnya ruwah Muslim. Imam Muslim siapa namanya? Muslim Hajjat kunyahnya Abu Husain. Imam Bukhari siapa namanya? Antum? Abu Abdullah Eh, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Kalau Abu Abdullah Muhammad bin Idris siapa? Imam Syafi'i, jangan terbalik. Paham ya? Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris benar. Tapi kalau Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jangan sampai terluputkan. Imam Nawawi siapa namanya tadi? Abu Abu Zakaria. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah siapa tadi namanya? Ayo eh, Abdul Bida Ismail bin Umar. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah hadisnya yang dihafal nanti ini. Jadi nanti antum hafalnya hadis-hadis yang kelima ini mulai besok disetorkan. Barakallahu fikum. Untuk masalah setorannya karena waktunya terkadang pendek dan panjang, jadi anak tunjuk saja. Siap-siap saja semuanya. Paham ya? Enggak perlu besok antum, besok antum. Tapi siap-siap semuanya sudah. Begitu tunjuk langsung. Enggak usah banyak nah bicara panjang lebar. Paham ya? Antum langsung baca. Paham ya? Langsung baca ya. Insya Allah taala hadisnya pendek, nggak panjang, mudah dihafal. Timbangan untuk amalan apa? Zahir atau batin? Zahir. Jangan lupa. Timbangan untuk amalan batin apa? Hadis yang mana? Eh? Apa itu? Innamal a'malu binniyat. Timbangan untuk amalan zahir yang mana? Naam, ingat-ingat itu ya. Barakallahu fikum. Qala al-Imam Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala qala an ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha ingat-ingat Aisyah ummul mu'minin hiya ummu Abdullah kunyahnya ummu Abdullah ummul mu'minin beliau adalah ibunya kaum mu'minin. ibu di sini ibu dalam masalah agama ad-din bukan masalah nasab paham ya sebagaimana Rasulullah digelari dengan apa Nah barakallahu fikum abul mukminin. Paham ya? Bapaknya kaum mukminin, bukan bapak secara nasab tapi bapak secara agama. Mahfum insyaallah ya? Karena Rasulullah mengatakan ana lakum bimanzilatil walid. Aku diriku ini untuk kalian bagaikan orang tua. Paham ya? Hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimatullah alaihi. Yang jelas barakallahu fikum ubuwah dan umuwah di sini adalah dalam masalah ad-din bukan nasab. Paham insyaallah? Nah, masalah agama. Naam. Kemudian ini para ulama mengambil pendalilan di dalam masalah-masalah seperti ini bahwasannya kunyah itu tidak mengharuskan punya anak. Kunyah tidak harus mengharuskan apa? Tidak mengharuskan punya anak. Ummu Abdullah ternyata, ternyata anaknya saleh misalkan, enggak masalah. Paham ya? Ummu Muhammad ternyata anaknya namanya eh, Mahmud, enggak masalah. Ini beliau. Eh, beliau radhiyallahu anha Ummu Abdullah apakah punya anak namanya Abdullah? Enggak punya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Imam Nawawi Abu Zakaria Eh? Apakah punya anak namanya Zakaria? Gak punya juga. Syekhul Islam Abdul Abbas punya anak namanya Abbas? Gak punya karena beliau berdua meninggal dunia dalam keadaan belum sempat menikah. Apa maksudnya ya? Perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum. Cuman seringnya bahwasannya kunyah itu memakai anak yang paling pertama biasanya. Biasanya aja nih ya, walaupun tidak harus. Misalkan anak pertamanya Abdullah, berarti Abu Abdullah. Anak pertama namanya Ja'far, Abu Ja'far. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Kita lihat berikutnya. Ummul Mukminin Aisyah bintu Abi Bakar Siddiq. Beliau adalah Ummul Mukminin Aisyah putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Abu Bakar Siddiq siapa namanya? Abdullah bin Abi Kuhafa. Abi Kuhafa siapa namanya? Utsman. Ahsan. Berikutnya, Wa salah awladun. auladun. Beliau tidak memiliki anak. Perhatikan baik-baik ini ya biar nanti enggak gagal paham ya. Beliau umi mukminin Aisyah tidak memiliki anak. Walakinnaha kunyat bi ummi Abdullah. Akan tetapi beliau dikunyah, diberikan kunyah, diberi kunyah dengan umu Abdullah li'annaha khalatun li Abdullah bin Zubair. Karena ternyata dia itu khalah. Apa itu khalah? Bibi. apa ya? Bibinya Abdullah bin Zubair. Bibi dari jalur ibu. Paham ya? Ingat-ingat ya. Ini pentingnya di sini biar nanti nggak bingung. Kholah ini bibi, ammah juga bibi. Tapi bedanya apa sih? Bedanya kalau dalam ilmu bahasa Arab kalau kholah itu bibi dari jalur ibu. Kalau ammah bibi dari jalur bapak seperti itu. Kita lihat. Fakuniat bihi, kemudian dia diberi kunyah dengannya. Li kholah khalata bimanzilatil um, dikarenakan bibi itu kedudukannya seperti ibu. Paham ya? Naam. Wahia As-Siddiqah bintu Siddiq, ahabu azwajin Nabi sallallahu alaihi Yang mana beliau adalah As-Siddiqah bintu Siddiq. Digelari dengan As-Siddiqah bintu Siddiq karena Aisyah mukminin adalah wanita yang jujur. Wanita yang jujur. Nah, barakallahu fikum. Naam. Kemudian juga anaknya Naam seorang lelaki yang jujur yaitu As-Siddiq, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Naam ahabu azwajin Nabi sallallahu alaihi enam istri-istri Rasulullah yang paling beliau cintai. Oleh karena itu suatu ketika ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Naam barakallahu fikum. Rasulullah mengatakan, "Naam Aisyah." Minar rijal abuha. Dari kalangan lelaki bapaknya. Jadi Aisyah ini istri Rasulullah yang paling beliau cintai dari kalangan wanita ya. Nah, barakallahu fikum paling beliau cintai adalah istrinya ini. Paham ya? Nah, dari kalangan lelaki siapa? Abuha, berarti siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, masyaallah. Kita lihat berikutnya. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ingat-ingat raddun maknanya mardudun. Paham ya? Barang siapa yang bikin suatu perkara baru di dalam agama kami ini yang tidak ada landasannya, tidak ada syariatnya padanya, huwa raddun maka amalan tersebut apa? tertolak. Mardudun. Raddun ay mardudun. Mafhum? Tertolak. Qauluhu man ahdatsa fi amrina ay fi syar'ina. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam syariat kami, dalam agama kami, wa ahdatsa ya'ni aujada ibadatan lam yakun laha dalilun min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik ini. Ahdatsa yuhditsu ihdatsan itu kata beliau maksudnya apa di sini aujada ibaratan barang siapa yang mengadakan sebuah ibadah yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an tidak pula di sunnah Rasulullah SAW itu maksudnya paham ya maka amalannya ter tertolak karena syarat diterimanya ibadah ada berapa Nam Abu Hammam syarat diterimanya ibadah ada berapa apa dan apa ikhlas ikhlas Naam, mutabaah namanya ya. Ikhlas dan mutabaah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting ini. Kalau antum ikhlas tok, modal ikhlas saja tapi enggak mencocoki sunnah Rasulullah enggak diterima. Atau sebaliknya, antum beribadah cocok dengan sunnah Rasulullah tapi apa? Tapi tidak ikhlas, enggak diterima juga. Mafhum insyaallah? Abdurrahman, mafhum? Ayo na'am fikum. Dua syarat ini jangan sampai terlupakan. Nah, jadi perlu diperhatikan baik-baik karena yang namanya ibadah harus terpenuhi dua syarat harus. Nah, kita lihat berikutnya. Barakallahu fikum disebutkan di sini li'anna ibadati tauqifiyatun penting ini. Ini kaidah penting jangan sampai antum terlupakan dikarenakan ibadah tauqifiyah. Ibadah itu adalah perkara tauqifiyah. Apa itu? La yu'malu illa bima dalla dalil minha tidak diamalkan, tidak dilakukan kecuali kalau ada dalil yang menunjukkannya. Karena hukum asal ibadah apa? al Hukum asalnya adalah haram ibadah itu. Sampai datang dalil yang mensyaratkannya. Apa pantunnya? Naam, ahsan. Wa kullu fi'li ta'atin mahzuru. ghairu ladhi fi syar'ina madhuru Artinya setiap perbuatan ketaatan itu diharamkan sampai datang yang mensyaratkannya. Sekarang misalkan ada orang sholat, sholat itu ibadah atau bukan akhbah mam? Ibadah. Lah sholat duhur lima rakaat, haram nggak? Sholat duhur lima rakaat, haram karena ada dalilnya. Itu tanahnya ya. Sampai datang dalil baru dia bisa. Tapi kalau nggak ada, haram hukumnya. Walaupun ibadah niat dia. Paham ya? Seperti orang memperingati maulid Nabi. Memperingati hari apa? Hari lahirnya Rasulullah. Paham ya? Niat mereka apa? Ibadah. Tujuan mereka apa? Ibadah. Tapi ada dalil enggak yang menunjukkan atau mensyaratkannya? Tidak ada. Berarti apa? Hukumnya haram. Mahum insyaallah? Mahum? Ayo ya, barakallahu fikum. Berbeda dengan hukum asal adat. Hukum asal adat tradisi kita, itu hukum asalnya mubah, diperbolehkan selama apa? Tidak ada dalil yang apa? yang mengharamkannya. Apa pantunnya? Hafal enggak antum? Antum hafal? Antum hafal? Eh? Nah, barakallahu ayo antum. Apa? Wal aslu? Ah. Wal aslu? Ayo naham. Wal aslu? Ayo naham. Wal aslu? Ayo na'am. Ah, masih kurang dikit lagi. Wal aslu antum Nah, Hasan. Ingat-ingat. Sampai aja, sampai aja. Tenang. Tapi hafal gitu loh. Paham ya? Yang bikin kan hafalnya itu yang bikin kan bukan bukan masalah kagetnya itu biasa kaget itu. Paham ya? Tapi hafal atau enggak itu loh. Paham ya? Iya enggak? Yang diinginkan itu hafal atau tidak. Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Itu penting itu ya, sering muncul. Hukum asal tradisi itu boleh-boleh saja sampai datang dalil yang mengharamkannya, sampai datang dalil yang apa? yang memalingkan dari pembolehan dua kaidah ini walaupun istilahnya dibahas dalam masalah usul tapi sering kita jumpai. Jangan sampai terlupakan. Hukum asal ibadah tadi apa? Akhbarafa haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Hukum asal tradisi boleh sampai datang dalil yang mengharamkannya. Paham soal ini ya? Ini penting sekali barakallahu fikum, penting sekali jangan sampai terlupakan. Kita lihat di sini, amma ma lam yadulla alaihi dalilun fa innallaha lam yusarrihu selama ibadah itu enggak ada dalil yang menunjukkannya, maka Allah taala tidak mensyariatkannya. Seperti ritual yang sudah kami sebutkan tadi, memperingati apa? Isra Mi'raj, memperingati halal bil halal, memperingati apa lagi? Na barakallahu fikum Maulid Nabi, eh, ulang tahun. Itu semuanya tidak ada syariatnya barakallahu fikum. Bayangkan ulang tahun tahu ulang tahun antum? Setiap tahun apa? diadakan apa merayakan ulang tahun. Anak-anak eh, biasanya gitu ya orang-orang yang jauh dari ilmu itu nggak ada dalilnya. Rasulullah saja yang panutan kita nggak pernah diulang tahun ini. Pernah nggak kira-kira? Nggak pernah. Ulang tahun Rasulullah yang kesekian nggak ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum oleh karena itu semuanya harus berlandaskan apa? Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah karena ibadah itu tauqifiyah. Al-ibadatu tauqifiyatun. Ibadah itu adalah terhenti di atas dalil. Kita lihat berikutnya. Waman man taqarraba ila Allah bi lam yusarrihu huwa mubtadi'un muhditsun fid din ma laysa minhu barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah perhatikan baik-baik ini barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu amalan yang tidak disyariatkan maka dia dikatakan mubtadi' muhdis dia dikatakan pelaku bid'ah pelaku perkara muhdatsah perkara yang tidak ada Na'am barakallahu fikum tuntunannya fiddin dalam masalah agama ini malaysa minhu, bukan termasuk bagian dari agama. Apa maksudnya itu ya? Perlu diperhatikan baik-baik karena yang namanya perkara bid'ah itu tidak diterima. Oleh karena itu ancamannya berat. Sahibul bid'ah ya, apalagi ahli bid'ah, ancamannya apa? Allah taala tidak mengampuni taubatnya. Taubatnya ahli bid'ah itu enggak diampuni. Sampai apa? Sampai dia itu benar-benar taubat. Kenapa kok nggak diampuni? Karena seringnya makna nggak diampuni situ perhatian baik-baik. Bukan berarti Allah telah nggak mengampuni taubatnya seorang, tapi tidak diberikan taufik untuk taubat. Seringnya seperti itu. Pelaku bid'ah itu kalau sudah kental dengan bid'ahnya, sudah akrab dengan bid'ahnya, itu jarang sekali dikasih taufik untuk bertobat. Karena menganggap ibadah apa? Menganggap ibadah yang dilakukan, lakukan, nah barakallahu fikum, yang dia lakukan dia anggap itu ibadah, bid'ah dari itu. Paham ya? Menganggap perkara bid'ah itu apa? ibadah sehingga sulit diingatkan. Ini bid'ah ini Pak, nggak boleh ini Pak. Siapa bilang ini ibadah? Nah ini. Berbeda dengan pelaku apa? Maksiat. Sudah kita katakan berkali-kali ini ya biar semakin melekat ya. karena pelaku maksiat itu nggak ada yang menganggap apa? perkara maksiat itu ibadah nggak ada. Pasti orang akui, ini zina itu haram. Nah, ini merokok itu haram misalkan. Nah, ini mencuri itu haram. nggak ada yang mengatakan mencuri itu ibadah. Paham ya? Oleh karena itu orang pelaku maksiat segera taubat ya Tapi kalau pelaku bid'ah biasanya nggak Pak? ngayal Ngayal biasanya. Nah, barakallahu fiikum enggak perlu Pak halal bil halal. Kalau mau maaf-maafan itu setiap hari berbuat keliru salah minta maaf. Enggak perlu tunggu apa setahun. Paham ya? Kata mereka ini ibadah ini. Kalau kita minta maafnya ketika Idul Fitri, dilebur dosa kita setahun penuh dan setahun yang akan datang dan bertahun-tahun berikutnya. Bayangkan itu. Allah dari mana seperti ini? Perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fiikum. Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya. Kata beliau di sini, wa amaluhu mardudun alaihi amalannya tertolak la yuqbalu la yuqbal indallahi subhanahu tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lianna al ibadata al a'mal la tasih illa bi syartain Masya Allah disebutkan lagi di sini. Dikarenakan seluruh ibadah dan seluruh amalan-amalan tidak dibenarkan kecuali dengan dua syarat. Apa dan apa? Ah, Aba, Aba Ubaidah Ikhlas dan mutabah. Nah, barakallahu fikum ikhlas dan mutabah. Dua syarat ini jangan terlupakan. Ikhlas mengharapkan wajah Allah, mutaba'ah mencontoh sunnah Rasulullah SAW. Ingat-ingat insyaallah ya. Naam. Berikutnya. Al-awwal al ikhlas lillahi azza wa Penting ini. Asani yang kedua al-mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara ini, dua kunci ini jangan terluputkan karena dua kunci ini kalau terluputkan, orang kok nggak memahami beribadah tanpa dua perkara ini, maka ibadahnya apa? Latuk balu tidak diterima. Apa pantunnya? Orang beramal tanpa ilmu nggak diterima amalannya. Wa kullu apa? Naam ahsan. Paham ya? Artinya apa itu artinya? Apa? Naam la ba'as. Paham itu ya? Naam kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, itu amalnya tertolak enggak diterima. Kenapa kok bisa? Karena ilmu itu bisa melahirkan dua perkara yang tadi. Ilmu bisa melahirkan dua perkara tadi. Apa dua perkara tadi? Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Naam. Falau anna al-insana za'a bi ibaratin muhdatsatin laisa fiha syirkun abadan, kulluha khalisatun lillah walakinnaha laysat min syari'atin nabi sallallahu alaihi wasallam fahiya bid'atun mardudatun la tuqbalu perhatikan penting sekali ini kalau seandainya ada orang dia datang dengan membawa ibadah yang baru tidak ada kesyirikan di dalamnya eh, seluruhnya ikhlas karena Allah tapi ibadahnya ibadah yang baru perkara bid'ah istilahnya gitu. Tapi tidak ada syariatnya dari Rasulullah. Ikhlasnya ikhlas. Cuman enggak ada syariatnya dari Rasulullah SAW. Maka itu adalah bid'ah mardudatun la tuqbalu. Bid'ah yang ditolak, yang tidak diterima. Karena agama Islam ini agama yang sudah sempurna. Enggak perlu penambahan, enggak perlu pengurangan. Oleh karena itu al-imam Malik bin Anas, imam Darul Hijrah. Yang sudah kami sebutkan berkali-kali. Beliau, na barakallahu fikum Nah, mengutapkan sebagaimana nukilkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam, nah barakallahu fikum kalamnya Al-Imam Malik bin Anas tadi apa? Ahsanta barakallahu fikum. Al-Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah mengatakan, "Man tada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Artinya apa? Barang siapa eh, yang membuat suatu perkara bid'ah dalam agama ini dengan bid'ah yang baru, dengan perkara baru yang dia menganggap perkara bid'ah itu bagus, ingat-ingat, menganggap indah. Perkara bid'ah itu indah dan bagus, sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad itu mengkhianati risalah. Menuduh Nabi Muhammad apa? Mengkhianati risalah. Kenapa? Dikarenakan Allah telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Yang namanya agama sempurna enggak perlu penambahan, enggak perlu pengurangan. Akhirnya beliau mengatakan, "Famalam yakun yauma idin dinan, fala yakunu al-yauma dinan." Semua perkara yang di zaman Rasulullah bukan termasuk bagian dari agama, maka pada hari ini pula bukan termasuk bagian dari agama. Jangan jangan membuat perkara yang baru. Hati-hati para fikum. Acara-acara, ritual-ritual yang mereka niat untuk ibadah dicek terlebih dahulu dengan ukuran barometer yang dohir ini. Yaitu mengenai apa? Mengenai amalan dohir dicek lagi. Cocok atau tidak dengan sunnah Rasulullah SAW. Mahfum insyaAllah? Nah, barakallahu fikum. Berikutnya. Fala yukbalul amalu illa bihadaini syartain. Maka tidak akan terima sebuah amalan kecuali dengan dua syarat ini. Waqat mada syartul awal dan sungguh telah kita lewati syarat yang pertama. Fi qaulihi sallallahu di dalam sabda Rasulullah SAW inna wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin manawa. Sesungguhnya seluruh amalan tergantung dengan niatnya dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Niatnya baik, insyaallah taala hasilnya pun juga baik. Kalau niatnya buruk atau jelek, hasilnya pun juga jelek karena balasan tergantung dengan apa? jenis amalannya. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan amalannya barakallahu fikum. Naam, inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan tergantung dengan besarnya ujian. Mahfum insyaallah. Naam barakallahu fikum. Yang seperti ini jangan sampai terlupakan. Fa hadza syartul ikhlas. Maka ini syarat ikhlas. Wa amma syartul mutaba'ah Adapun syarat untuk mutaba'ah, fahuwa fi hadzal hadis yaitu di dalam hadis ini man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaraddun barang siapa yang membuat perkara baru dalam syariat kami ini yang tidak ada perintahnya tidak ada landasan dan dasarannya maka amalan tersebut tertolak qauluhu wa huwa mardud perhatikan baik-baik ini qauluhu fa huwa raddun ay mardudun alai la yuqbal indallah ucapan raddun maknanya apa mardudun tertolak Nah, dikembalikan kepadanya. Allah taala enggak menerimanya. Nah, barakallahu fikum karena yang namanya amalan tanpa mutaba'ah, tanpa ikhlas itu bagaikan orang yang sholat tanpa taharah. Kalau orang sholat tanpa taharah, eh, diterima enggak sholatnya? Enggak sah sholatnya. sebagaimana ini juga amalan kalau tanpa didasari dalam ikhlas dan mutaba'ah bagaikan apa? bagaikan as-shalah bila taharah. Bagaimana orang yang sholat tanpa bersuci, enggak terima salatnya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya mahma atsa'aba al-insanu nafsahu fi wa mahma khulisat niyyatuhu fi fala yundar ila salahin niyyah wa husnil qasdi bal budda minal mutaba'ah hatta yuqbal al perhatikan penting ini ya eh, walaupun dia walaupun orang itu sudah capek sangat capek dirinya untuk melakukan amalan tadi eh, dan walaupun apa walaupun dia sudah ikhlaskan niatnya jangan sekali-kali yang dilihat itu adalah baiknya niat dan bagusnya tujuan. Tapi apa? Bala Buddha bahkan lihatlah harus melihat mutabaah. Paham ya? Kalau mengandalkan ikhlas, orang-orang sufi, naudzubillah ya, orang-orang sufi atau ahli kubur atau istilahnya kubriyun, mereka ketika melakukan ritual-ritual bid'ah, ikhlas enggak mereka? Ikhlas Masya Allah Ada yang sampai nangis-nangis Paham ya? Ada yang sampai Intinya ikhlas Tapi mutaba'ah atau enggak itu loh itu yang penting. Kata beliau, bala buddha minal mutaba'ah hatta yuqbalal amal. Tapi harus mutaba'ah, mencontoh apa? Syariat, mencontoh Rasulullah SAW hingga diterima amalannya. Fa in khala min ahadi hadain syartain. Kalau seandainya terluputkan dari salah satu dua syarat ini fahuwa mardudun ala sahibihi. Maka dikembalikan amalannya kepada pelakunya. Maksudnya enggak diterima. Mahu insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Fa fi maka di dalam hadis ini dalilun ala butlalil bid'ah jami'aha. Dalil tentang apa? Batalnya, batilnya kebid'ahan-kebid'ahan dengan seluruhnya. Bid'ah itu enggak ada bid'ah hasanah. Katanya ada bid'ah hasanah katanya. Bid'ah terbagi menjadi dua, bid'ah hasanah sama bid'ah dhalalah sayyi'ah katanya. Bid'ah hasanah seperti apa? Bid'ah hasanah seperti tahlilan. Eh, bid'ah hasanah seperti ngirim apa ngirim doa dengan Al-Fatihah Paham ya? Atau dengan bacaan-bacaan yang lain yasinan itu katanya katanya bid'ah hasanah katanya. Kita katakan semua bid'ah itu sesat. Paham ya? Kenapa? Karena bid'ah yang Rasulullah kabarkan dalam hadis bid'ah secara istilah bukan secara bahasa. Paham ya? Adapun bid'ah secara istilah sudah kita sepakati apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan di dalam apa? neraka. Yang masuk ke neraka kesesatannya saja atau pelakunya saja? Pelakunya saja? Atau dua-duanya? Dua-duanya. Paham ya? Kesesatannya juga di neraka, pelakunya juga di neraka. Karena nggak mungkin kalau kesesatan saja di neraka kemudian pelakunya tidak misalkan. Paham ya? Karena yang namanya kesesatan pasti ada pelakunya. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Jadi perlu kita berwaspada, hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya wa anna sahibaha athimun khairu ma'jur maka pelakunya itu dosa tidak dikasih pahala. Li'annahu muhditsun fid dinillahi ma laysa minhu. Karena dia membuat perkara baru di dalam agama Allah yang tidak ada tuntunannya atau membuat perkara baru di dalam agama Allah yang bukan bagian dari agama tersebut. Mohon insyaallah ya. Jadi dalam masa ibadah upayakan dibangun di atas dalil, dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fiikum kita ambil yang terakhir. Wa fihi dalilun ala annal bid'ah fiddin kullaha mardudatun. Di dalam hadis ini juga ada pendalilan bahwasanya seluruh perkara-perkara bid'ah dalam agama seluruhnya mardudatun tertolak. Ingat-ingat perkara bid'ah ya. Al bid'atu hiya nam kullu ma uhditsa fiddin min ghairi dalilin syar'iyyin la min al kitab wala min as sunnah yuradu bihi at-ta'abbud. Paham itu ya? Seluruh perkara baru yang dibikin dalam masalah agama yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an tidak pula dari sunnah yang diinginkan dengannya apa? Ibadah. Ingat-ingat ya. Ada pun bid'ah secara bahasa luas enggak? Luas. Bid'ah secara bahasa itu perkara yang sesuatu yang dulunya enggak ada. Sesuatu baru yang sesuatu yang baru yang dulu zaman Rasulullah enggak ada. Itu bid'ah secara bahasa. Contohnya apa? Eh? Pesawat, kereta api, eh? Nah barakallahu fikum kemudian perahu atau kapal intinya yang model-model sekarang yang teknologi yang canggih ini bisa dikatakan dulu nggak ada gitu loh. Paham ya? Itu bid'ah setelah bahasa itu nggak bahas. Kalau itu silakan boleh. Kalian bilang bid'ah-bid'ah kalau berangkat haji naik pesawat juga katanya. Orangnya nggak paham berarti. Paham ya? Orangnya nggak paham, gagal paham. Paham ya? Pesawat nggak ada yang larang. Paham ya? Pesawat itu termasuk taisirat perkara yang dimudahkan itu loh. Paham ya? Memang abdulnya kalau bisa dengan onta. Paham ya? Tapi apa dari misalnya naik onta? Paham ya? Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum, tapi naik pesawat masuk taysirat, kemudian, Nah, kemudian ini disyukuri, bukan bid'ah. Nah, kalau kan karena mereka mereka nanti apa? Mengatakan bid'ah secara bahasa ditabrakkan bid'ah secara istilah gitu loh. Yang kita inginkan bid'ah secara istilah, tapi mereka untuk menabrakkan tadi dibawa ke situ. Kalian bid'ah, bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit makan pakai sendok juga. Allah, sendok juga bid'ah. Nah, ini orangnya gagal apa? Paham? Allah musta'an. Enggak perlu dipanjang lebarkan yang jelas kita harus berhati-hati. Naam. Fa fihi raddun 'ala man yaqul inna hunaka bid'atan hasanatan ini. Di sini ada bantahan terhadap orang yang mengatakan di sana itu ada bid'ah hasanah katanya. Ada bid'ah yang bagus. Nah, bid'ah kalau dikatakan bagus kita lihat. War Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadis al akhar. Padahal Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis yang lain, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolala. Sesungguhnya setiap perkara yang baru di dalam agama ini adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah apa? Sesat. Kesesatan. Wahadanya hadza yaqul hunaka bid'atun hasanun. Ternyata sudah kayak gitu ungkapannya Rasulullah. Ini ada orang yang mengatakan di sana masih ada bid'ah yang bagus kok katanya. Nah ini. Ini berarti gagal apa? Gagal faham. Fahada mukhalifun liqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini menyelisih ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Falaisa hunaka hunaka bid'atun hasanatun. Tidak ada di sana itu bid'ah hasanah itu enggak ada. Nah, barakallahu fikum. Ada enggak bid'ah hasanah? Asif? Enggak ada. Wa innamal bid'u kulluha sayyi'atun wa mardudatun binasil hadis. Dan sesungguhnya seluruh bid'ah seluruhnya itu adalah jelek dan ditolak dengan apa? Dengan dalil yang sesuai dalam hadis ini. Maksudnya apa? dengan terang-terangan nas dalam hadis ini sudah. Lakinna haula'i yuhawiluna ijazatal bid'ah wa Akan tapi mereka berusaha, berupaya untuk membolehkan bid'ah dan memperindah bid'ah tersebut. Mengatakan bid'ah itu indah, bid'ah yang bagus, bid'ah yang indah itu boleh katanya. Fayaqulun mereka mengatakan an bid'atil ihtifal bi maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan tentang apa? Bid'ahnya ihtifal. Ihtifal itu memperingati Memperingati tentang apa? Memperingati tentang lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna bid'atun hasanah ini. Perhatikan ini. Memperingati hari raya atau hari maulidnya Rasulullah, Rasul lahir itu katanya bid'ah hasanah katanya. Mengingat kembali bagaimana sejarah Rasulullah dilahirkan. Kalau kita katakan seperti itu, sekarang yang namanya Al-Khulafa ar siapa sih? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Apakah pernah mereka memperingati Maulid Nabi? Enggak pernah Abu Bakar menukilkan Abu Bakar peringatan melihat Nabi enggak ada. Tidak Abu Bakar wala Umar wala Utsman wala Ali. Itu padahal apa? Generasi yang pertama yang diberikan rekomendasi langsung. Generasi kedua dari kalangan tabi'in, ada enggak Muhammad Sirin? Hah? Pada hari ini Muhammad bin Sirin rahimahullah eh, memperingati Maulid Nabi misalkan. Enggak ada. Paham ya? Kemudian atba'ut tabi'in. Nah, barakallahu fikum Malik bin Anas misalkan. Pernah enggak memperingati Maulid Nabi? Enggak pernah. Oleh karena itu kita harus perhatikan baik-baik Al-Qurun al-Faddalah, tiga generasi yang diberikan keutamaan saja, enggak pernah memperingati Maulid Nabi. Paham ya? Ahlu sunnah itu bagaimana masa memperingati lahirnya Rasulullah aja enggak enggak pernah dibahas. Mereka gagal paham. Kita bahas berkali-kali mengenai kapan lahirnya Rasulullah, eh? apa yang terjadi. Paham ya? Di dalam sirah Nabawiyah dibahas. Cuman mereka itu kalau membahas Maulid Nabi setahun sekali Paham ya? Ahlu sunnah berkali-kali enggak ada selain setahun sekali. Isra Mi'raj mereka juga setahun sekali. Kalau ahlu sunnah bagaimana? Ada pembahasan dibahas Isra Mi'raj. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi ahlu sunnah itu kalau kita telusuri sebenarnya enggak ketinggalan. Tapi apa? Sesuai dengan syariat, sesuai dengan dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan sesuai dengan hawa nafsu. Coba antum mereka memperingati Isra Mi'raj berapa tahun sekali? Setahun sekali. Kalau kita begitu ada pembahasannya dibahas. Mampu salah ya? Naam seperti itu. Naam. Kita lihat, li anha dalilun ala hubbir rasul. Kata mereka, berarti ini. Maulid Nabi itu adalah bid'ah yang bagus. Karena itu adalah apa? Menunjukkan tentang cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi Justru kalau cinta itu mentaati Rasulullah gitu loh. Rasulullah pernah enggak menyuruh memperingati hari lahirnya? Enggak pernah menyuruh. Kalau mereka bikin sendiri. Cinta Rasul katanya. Cinta Rasul itu ya ikutilah dalil. Paham ya? Nah, kalau cintanya jujur, itu dia harus mengikuti apa? Atau orang yang dia cintai. Kalau dia cintanya cinta palsu, orang yang dia cintai pun nyuruh, dia nggak akan mau. Apa pantunnya? Enam. Lau karena hubbuka sadiqan la ta'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Artinya apa? Kalau seandainya cintamu itu jujur dan tulus, yang engkau akan mentaatinya. Mentaati siapa? Mentaati orang yang dia cintai. Dikarenakan orang yang mencintai itu pasti dia taat dengan orang yang dia cintai. Paham ya? Kalau dia mengaku cinta Rasul, sedangkan Rasulullah memerintahkan agar kita mengikuti dalil, niscaya seharusnya dia mengikuti dalil gitu loh. Ada enggak perintahnya? Paham ya? Nah, barakallahu fiikum peringati Maulid Nabi. Ada enggak perintahnya? Memperingati Isra Mi'raj. Enggak ada. Kalau enggak ada tinggalkan selesai. Paham itu maksudnya ya? Tapi kalau ternyata dia kok nggak seperti itu, berarti cintanya nggak jujur. Cintanya tidak apa? Jujur. Ini yang namanya kecintaan seperti itu. Kalau dia cinta Allah dan Rasulnya, taatilah Allah dan Rasulnya. Seperti itu para fikum. Naam. Kita lihat berikutnya. Wa ala qaulihim hadza yakunu Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa akabir sahabah la yuhibbuna Rasul sallallahu alaihi Berdasarkan penjelasan mereka ini, berdasarkan ucapan mereka ini, berarti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para pembesar para sahabat tidak mencintai Rasul. Ya kan? Kenapa? Karena mereka memperingati Maulid Nabi gitu loh. Abu Bakar enggak memperingati, umat juga enggak, Utsman juga enggak, Ali enggak juga enggak. Berarti mereka enggak cinta Rasul itu loh. Seakan-akan seperti itu. Kan jelek. Allah musta'an. Mafhum soal ini? Mafhum? Ya na'am. Barakallahu fiikum. Li'annahum lam yuqimu al-maulid karena mereka tidak pernah mengadakan Maulid Nabi. Eh? Balil qurun al-mufaddalah kulluha la tuhibbur rasul. Bahkan seakan-akan Ah, tiga generasi yang diberikan keutamaan semuanya nggak cinta Rasul. Nah, kalau dengan kaidah mereka ini. Lah kenapa? Nggak mereka nggak pernah memperingati Maulid Nabi itu loh. Li'annaha lam tahtafil bi maulidihi sallallahu alaihi Karena mereka tidak pernah memperingati apa? Memperingati lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasallahu alaihi wasallam afiyah insyaallah taala kita sempurnakan, kita selesaikan penjelasan hadis yang kelima ini pada pertemuan yang berikutnya bi idznillah subhanahu wa taala rabbil alamin.